bagaimanapun sesuatu selain Allah itu dibesarkan, diagungkan dan sekaligus menunjukkan kesungguhan bagi orang yang menyatakan itu adalah dia akan selalu mengarah ke arah Allah menggunakan seluruh waktunya dalam taat kepada Allah dan menjadikan seluruh usahanya mengarah kepada usaha yang dapat berbuah untuk diri hamba itu dan untuk masyarakatnya dengan kemanfaatan yang jelas sesuai dengan arahan Allah di dalam ajaran Islam. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan ala ma khalallahu batilu. Ketahuilah selain Allah adalah batil. Segala sesuatu yang kemudian dibesarkan oleh manusia selain Allah akan menjadi sirna dan menjadi hina. Karena kalau kemudian yang dibesarkan oleh manusia itu adalah manusia sendiri, dia akan mati. Itulah ujung daripada kehidupan manusia akan mengarah kepada kematian. Kalau itu bersifat benda-benda, akan hancur semuanya. Yang ditandai nanti dengan hancurnya seluruh alam semesta ini dalam hari kiamat yang akan diturunkan oleh Allah dalam kehidupan umat manusia dan di dunia ini. Karena itu tidak ada yang berhak untuk dibesarkan kecuali Allah. Makanya kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan Allahu Akbar itu tidak hanya sebatas dalam bentuk lisan kita, tetapi juga dalam bentuk segala perilaku kita yang selalu kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merasakan kebesaran Allah, itu selalu nampak dalam pikiran kita, dalam apa ucapan kita, dalam perbuatan kita, maka yang nampak bahawa kita akan selalu tunduk kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita cintai seperti cinta kita kepada Allah. Tidak ada yang kita harapkan seperti harapan kita kepada Allah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini kecuali kita kembalikan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sementara dalam kehidupan modern ini kita lihat manusia manusia yang tertipu jiwanya, yang kemudian jauh dari Allah, mereka terlalu mengandalkan kebesaran Amerika, kebesaran para ilmuwan, kebesaran ahli nuklir, kebesaran orang-orang yang dianggap mempunyai kehebatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Betapa terkagum-kagumnya mereka dengan penemuan-penemuan yang terjadi baik di kalangan barat maupun di kalangan Jepang maupun di tempat-tempat lain. Mereka begitu mengagungkannya sehingga mereka lalai kepada Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Sehingga karenanya hendaklah kita membesarkan Allah wahai kaum muslimin sehingga dengan itu kita menyatakan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Ketika kemudian semua yang selain Allah itu kita anggap kecil, Ya, yang besarnya Allah, maka yang terjadi kekuatan-kekuatan kita akan bertumpu kepada Allah. Allah pun menyebutkan tentang bagaimana kekuatan non-muslim dan bagaimana kekuatan kaum muslimin. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Waqatilu wa aimatal apa ini? Waqatilu wa aimatal apa? Eh, Waqatil awliya syaitan. Ya, bahwa kemudian Allah menyebutkan eh, orang-orang mukmin mereka berperangnya, berjuangnya di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir mereka berperangnya di jalan tagut. Maka perangilah pengikut-pengikut syaitan itu. Kalau kita perhatikan betapa bahwa ketergantungan seorang mukmin begitu pula kaum mukminin secara umum kepada Allah itulah yang menjadikan kekuatan mereka di dalam mereka membawa misi hidup ini. Ketika mereka berjuang, mereka selalu berpangku kepada Allah, berharap kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah. Karena itu Rasulullah SAW menanamkan keyakinan kepada Allah ini kepada para sahabatnya dan kepada kita umat Islam secara keseluruhan sehingga kalau kemudian kita meyakini kebesaran Allah itu, maka lihatlah apa yang dialami oleh para sahabat ketika mereka menghadapi musibah. Saat Bilal ibn Rabah kemudian diletakkan di padang pasir yang panas, kemudian diletakkan batu di dadanya, dia hanya mengatakan ahad, ahad. Yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa ketergantungan mereka kepada Allah. Padahal kalau kita perhatikan hampir seluruh apa ini umat Islam yang ada di Mekah itu mereka menghadapi, mengalami tekanan seperti itu. Tapi ketergantungannya kepada Allah begitu kuat. Begitu pula para nabi sebelumnya. Bagaimana yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bagaimana dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam dan sejumlah para nabi-nabi lainnya sehingga kemudian mereka ketergantungannya kepada Allah begitu kuat sampai pada posisi Nabi Musa alaihissalam pada saat dia dalam kondisi yang lapar perutnya itu dia tidak minta kepada yang lainnya dikatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah apa yang kau turunkan aku merupakan kebaikan yang sedikit dia mengeluh kepada Allah karena itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita mengembalikan seluruh masalah kita kepada Allah Kalaulah kita kemudian mempunyai keyakinan seperti itu, maka Amrul Khattab mengingatkan kepada para pasukan kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwa apa innama tunsaruna bi ta'atikum lillah. Kalian dimenangkan oleh Allah karena ketaatan kalian kepada Allah. Dan musuh-musuh kalian dikalahkan oleh Allah dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menang dalam kehidupan ini, kalau kita ingin berjaya dalam kehidupan ini, kalau ini kita ingin sukses dalam kehidupan ini, baik dalam skop pribadi, keluarga, masyarakat maupun dalam skop negara, maka jangan jauh dari Allah dan jangan jauh dari hukum Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan dapat menjamin kebahagiaan manusia. Apa di dunia apalagi di akhirat kelak. Sehingga karenanya Allah SWT mengatakan man amila salihan min dakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Allah menyebutkan siapa yang beramal saleh laki maupun perempuan dasarnya iman. Amal saleh tidak dikatakan amal saleh kecuali jika mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kemudian dia lakukan itu laki maupun perempuan sama di hadapan Allah. Tetapi di, kemudian dia lakukan itu dasarnya keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jamin baginya kebahagiaan di dunia dan kemudian kebahagiaan juga nanti di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, siapa yang berpaling dari Allah, Sebagaimana Allah katakan, "Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasidaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menyebutkan siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling daripada ajaranku, berpaling daripada Qur'anku, maka aku akan palingkan dia dan jadikan Allah jadikan dia hidupnya gelap gulita, sengsara, menderita. Itu di dunia dan di akhirat kelak Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian mereka pun bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau giring kami dalam keadaan buta?" Padahal dulu kami melek. Maka Allah katakan demikianlah ketika ayat-ayat turun kepada kalian, kalian lupakan ayat-ayat itu. Maka sekarang kalian dilupakan. Nah, para pendengar redaktor rahimakumullah, jika kita perhatikan Betapa kenikmatan mereka yang berjalan di garis Allah. Betapa kesengsaraan mereka yang kemudian meninggalkan ajaran Allah. Maka sungguh mereka itu akan merasakan baik yang berjalan di atas kebenaran ataupun yang berjalan di atas kebatilan akan merasakan kenikmatan bagi mereka yang mengikuti jalan Allah dan kesengsaraan bagi orang yang menjauhi daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tentunya berharap untuk menjadi orang yang mengikuti jalan Allah SWT sehingga kemudian mengarahkan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kesenangan di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Ketentuan bahwa tidak mungkin seseorang itu akan menjalankan Islamnya secara benar. Tidak mungkin seseorang itu tunduk kepada Allah secara benar kecuali kalau dia mempunyai sikap berlepas diri daripada selain Allah yang biasa dibesarkan oleh manusia, dituhankan oleh manusia, diagungkan oleh manusia, diibadai oleh manusia dan kemudian lebih daripada itu, selain kemudian Allah ditinggalkan oleh orang-orang seperti itu, tetapi juga hukum-hukum Allah mereka pun tinggalkan. Karena itu kita harus berlepas diri dari semua yang dapat mengarah kepada kehancuran hidup seperti itu. Karenanya kita diperintahkan untuk menolak berbagai macam bentuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Pelepas diri daripada selain Allah yang dibesarkan oleh manusia. Ada empat hal yang disebutkan oleh Al-Quran tentang kebiasaan manusia menuhankan selain Allah. Yang pertama adalah penuhanan manusia kepada berhala-berhala. Yang itu biasa dilakukan karena menganggap berhala-berhala itu mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, mempunyai sesuatu yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang pantas untuk dituhankan. Nah, perilaku ini saya kira sudah selesai di masa-masa Bapak Nabi Ibrahim atau ya.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 dan mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya kami berlepas diri kepada kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah ini harus ada sikap tegas dari setiap muslim yang menyatakan iya karena Abu wa iya karena stain untuk berlepas diri dari segala bentuk penyembahan selain Allah yang diantaranya model pertama tadi ya. penyembahan kepada berhala arca dan lain sebagainya kafarna bikum kami ingkar kepada kalian, kami kafir kepada kalian. Karena itu terjadi apa? Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada. Akan terjadi permusuhan, sukaan satu sama lain karena memang kita tidak sejalan. Mereka berjalan dengan penyembahan kepada selain Allah, kita berjalan menyembah kepada Allah SWT. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Tidak kepada berhala-berhala itu. Nah ini merupakan satu sikap yang di, harus dimiliki oleh seorang muslim ketika menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, berhak dituhankan, dibesarkan, diibadai selain Allah SWT. Maka bentuk yang pertama ini ternyata banyak kita temukan di masyarakat kita dan itu tidak boleh kita ikuti karena itu adalah syirik dan menjadikan orang itu keluar dari Islam karenanya jangan sekali-kali kita menyembah berhala-berhala seperti itu. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan beberapa apa ini eh, eh, Tuhan-Tuhan lain yang disebut oleh Al-Quran dari empat ya. yang kemudian dikecam oleh Allah sehingga kita harus berhati-hati untuk Uh, meninggalkannya tentu. luar kalau Ya. Rekan-rekan, tentunya kami senantiasa mengingatkan Anda bahwa Anda bisa terus mengikuti kajian Ustaz Farid Uqbah dalam kajian akidah ini setiap Selasa jam 8 hingga 10 malam ataupun uh, siaran tunda setiap episodenya dengan uh, Anda bisa klik di www.alislamu.com www.alislamu.com bagian yang pertama telah kita bicarakan bagaimana kita harus berlepas diri daripada Eh, Tuhan-Tuhan yang dibesarkan oleh manusia dalam bentuk arca ataupun apa saja yang dituhankan oleh manusia yang selain Allah SWT. Kemudian uh, model kedua yang dituhankan oleh manusia sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31 "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun." Eh, orang-orang uh, uh, Yahudi dan Nasara itu mereka telah menjadikan rahbi-rahbi dan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dan Al-Masih Ibn Maryam. Padahal mereka diperintahkan hanya untuk menyembah satu Tuhan yaitu tiada Tuhan kecuali Allah, kecuali dia. Subhanahu, maha suci dia Allah. dari apa yang mereka sekutukan itu. Eh, ayat ini memberitahukan kepada kita adanya dari kalangan Nasara, Yahudi dan Nasara yang menuhankan para pendeta mereka. Nah, di antaranya ada Adi bin Hatim adalah seorang sahabat mantan orang Kristen Nasara yang kemudian datang kepada Rasulullah mempertanyakan ayat ini dengan ungkapan bahwa kami orang-orang Nasara tidak pernah menuhankan pendeta-pendeta kami. Hmm. Ya, difahami oleh dia bahwa mengenuhankan para pendeta itu berarti apa ini eh, seperti sholat seperti ibadah kepada si pendeta itu maka kata Rasulullah tidak kalian betul-betul menuhankan para pendeta kalian yaitu pemahamannya penuhanan itu dalam bentuk apa yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan hmm. sementara diharamkan oleh Allah mereka halalkan kemudian kalian ikuti ajaran daripada para pendeta itu. Itulah artinya menuhankan selain Allah. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, berapa banyak manusia-manusia yang telah menetapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tetapi kemudian diikuti oleh banyak orang. Hmm. Itu artinya mereka telah menuhankan orang yang menghalal, mengharamkan dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya mengharam, menghalal, eh, mengharamkan dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang haramkan oleh Allah. Makanya hak menghalalkan mengharamkan halalnya adalah milik Allah SWT. Jika kemudian ada orang yang menetapkan bahwa narkoba itu halal umpamanya hmm. atau minuman keras itu halal umpamanya atau judi halal umpamanya, maka dia telah menempatkan dirinya sebagai Tuhan atau sebaliknya yang dihalalkan oleh Allah bahwa roti itu haram umpamanya padahal dia halal hmm. air itu haram padahal dia halal yeah. maka itu pun adalah berposisi sebagai Tuhan karena hak menghalalkan mengharamkan hanyalah milik Allah SWT nah berapa banyak kemudian manusia-manusia yang karena kehendak daripada pendeta itu mengatakan Tuhan itu ada tiga tiga itu adalah satu yeah. Kemudian diikuti kehendak si apa si pendeta itu. Padahal ini ada tentunya telah menyekutukan Allah SWT. Dan orang mengikuti itu berarti dia telah menuhankan si pendeta itu. Begitu pula ajaran-ajaran lainnya yang begitu banyak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu kepada orang-orang Nasara Yahudi dan Nasara seperti itu Allah mengatakan kepada kita kaum mukminin dalam surat Al-Maidah ayat 51 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauma zalimin wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu wali-wali pembela-pembela pemimpin-pemimpin satu sama lain di antara mereka itu. Maka siapa yang melakukan itu, siapa yang berwala, berloyalitas kepada orang-orang Yahudi Nasara itu, maka dia termasuk golongan mereka itu sendiri. Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena kedekatan kepada mereka menjadikan kita mengikuti jejak mereka. Dan itu termasuk nanti akan pada posisi apa saja yang kemudian menjadi ciri khas mereka itu. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang telah kemudian mengikuti jejak ajaran-ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka menyatakan diri sebagai muslimin. Dan banyak lagi bentuknya. Bisa jadi dalam bentuk penampilan. Ya, ataupun dalam bentuk apa? E, cara beribadah. Ya, di antara yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengadakan hari ulang tahun. Mm. Dengan meniup apa lilin, bertepuk tangan, mengadakan happy birthday to you. Ini semua adalah bentuk tasyabuh. Bentuk penyerupaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang non-muslim yang diikuti banyak dari kaum muslimin. Dan itu adalah sangat berbahaya karena akan merusak keutuhan tauhidnya. Na'udzubillah min dalik. Sebab Rasulullah SAW mengatakan dalam Imam Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia berarti berada dalam kaum kaum itu. Begitu pula ketika kemudian terjadi satu bentuk apa ini uh, sendaki akan ada uh, tanggal 25 Desember hmm. ya uh, hari yang dibesarkan oleh orang Nasoro atau kemudian pada tanggal uh, malam tahun baru dan itu adalah merupakan ciri khususnya orang-orang Nasara. Kalau kemudian kaum muslim mengikuti cara mereka dalam acara-acara seperti itu, berarti sebenarnya mereka berada di posisi yang sama dengan mereka. Na'udzubillah dalik. Ini menunjukkan betapa bahwa banyak dari kaum muslim yang tidak mengerti keutuhan tauhidnya sehingga mereka kemudian merusak dengan cara-cara melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khusus daripada orang-orang non muslim itu. Karena itu kita dilarang untuk mengikuti apa perilaku-perilaku seperti itu karena sangat membahayakan keimanan kita. Makanya kita dilarang untuk mengikuti atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai pembela-pembela, penolong-penolong, kawan-kawan akrab yang dapat mengganggu keutuhan akidah kita. Sehingga kalau kemudian hanya sebatas hubungan perdagangan, nggak ada masalah, hubungan pertetanggaan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ma masalah amalan-amalan ibadah mereka kita katakan lakum dinukum waliyadin sehingga tidak ada lagi bentuk daripada apa ini sikap menerima apa yang mereka lakukan dalam bentuk ibadah-ibadah itu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratam seterusnya." Tidak akan kamu temukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian kemudian mereka apa itu? Yuwadduna berkasih sayang ya di dalam kaitan dengan apa ini eh, agama mereka ya, kekhususan ibadah mereka gaya hidup mereka padahal mereka itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun mereka itu bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya tidak boleh kita bersikap berpihak kepada mereka karena itu urusan agama mereka. Tidak boleh kita mencampuri, apalagi kemudian ikut-ikutan mengadakan acara-acara mereka seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati fidin barakallahu fikum, makanya kita harus berhati-hati untuk kemudian menjaga keutuhan tauhid kita. Jangan sampai kita mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah kita halalkan atau dihalalkan oleh Allah kita haramkan karena itu adalah merupakan sesuatu yang dapat memposisikan seseorang itu posisinya seperti Tuhan sehingga kemudian menjadi rusaklah keimanan orang seperti itu jika kemudian dia memposisikan seperti Tuhan. Adapun yang ketiga yang biasa dilakukan oleh manusia dalam bentuk apa membesarkan tuhan-tuhan selain Allah itu yaitu mereka membesarkan tauhid Ya, siapa tauhid ini adalah siapa saja yang diikuti, diibadai, ditaati selain Allah SWT. Ya, tauhid itu bisa dukun, bisa penguasa yang menetapkan ketentuan bertentangan dengan ketentuan Allah ataupun yang lainnya. Sehingga Allah katakan Allah waliul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur waladina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun narihum fiha khalidun Allah adalah pembela orang-orang beriman karena Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke terang benderang. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka, pembela-pembela mereka adalah tauhid. Ya, tauhid ini dari kata toho, artinya hmm. melampaui batas. Hmm. Ya, siapa saja melampaui batas sehingga memposisikan dirinya seperti Tuhan, maka dia menjadi adalah apa ini tauhid. Nah, tugas tauhid itu adalah mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Maka siapa saja dari manusia, dari setan, dari jin yang kemudian berusaha untuk membawa manusia kepada kegelapan, tadinya dia membawa apa yang apa sesuatu yang terang yaitu Islam. Dibawa kepada selain Islam, maka dialah tauhid. Sehingga Allah katakan wa may yakfur bi tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir dengan tauhid, beriman kepada Allah, dan dia beriman kepada Allah maka dia berpegang dengan tali Allah yang kokoh yaitu la ilaha illallah la ilaha yang tidak pernah terputus itu. Karenanya ikhwani wa akhwati biddin rahimakumullah hati-hati untuk menuhankan kepada selain Allah dan kita harus bersikap berlepas diri dan segala macam bentuk tauhid yang telah menetapkan ketentuan melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah merupakan satu keharusan bagi seorang yang menyatakan yang paling besar hanyalah Allah SWT. Kemudian yang keempat, yang biasa dituhankan oleh manusia adalah sikap mencintai sesuatu selain Allah sama cintanya kepada Allah ya apalagi melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga itu adalah merupakan satu hal yang dikecam oleh Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi dan yuhibbunahum kahubbillah. Waladina amanu ashadu hubba lillah. Walau yarladina zalamu idh al adab an al-quwata lillahi jami'a. Wa anna allaha syadidul adhab. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang beriman cintanya kepada Allah melebihi semua itu. Kalau kamu melihat kalau orang-orang yang zalim itu melihat bagaimana kejadian siksa Allah yang akan mereka saksikan sendiri, mereka akan rasakan sendiri. Sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah saja dan Allah Maha keras siksaannya. Karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, apapun yang kita cintai harus berada di posisi di bawah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ditetapkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya seseorang itu kalau mau beriman betul kepada Allah, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka kecintaan kita kepada Allah harus melebihi daripada semua bentuk kecintaan termasuk kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada pekerjaan, kecintaan kepada negara, kecintaan kita kepada apa saja yang harus kita besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu yang menjadi apa e, dibesarkan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan empat bagian yang perlu kita fahami ini, sikap berlepas diri harus kita miliki. Sehingga dengan itu kita kemudian mencoba untuk e, apa ini memahami karena Allah SWT salah sebenarnya sesuai dengan penjelasan Allah dalam Al-Quran kemudian kita mengikuti apa maunya Allah dan itulah yang kemudian menjadi tauhid al-ubudiyah di mana kita beribadah menjadi hamba Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah sehingga dengannya kita berjalan di atas garis Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bergeser sedikit pun sebab ketika kita bergeser maka saat itulah kita akan menjadi mengikuti jalannya syaitan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, poin berikutnya ketika kita sudah faham itu maka kita harus memproklamirkan diri kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan bahwa kita sedang berjalan ke arah Allah. Kita sedang berusaha untuk mengikuti aturan Allah. Kita berusaha untuk menggunakan seluruh waktu dalam rangka mencari ridha Allah, menjalankan hukum Allah, untuk taat kepada Allah dan menjadikan seluruh apa ini perbuatan pekerjaan kita yang kita hasilkan betul-betul yang diridai oleh Allah sesuai dengan aturan Allah SWT karena kalau kita sadari bahwa hakikat hidup kita ini adalah kumpulan daripada detik, detik ke menit, menit ke jam, jam kepada apa ini hari-hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun dan itulah kita berjalan dalam kehidupan kita setiap kali waktu itu berkurang, berkuranglah bagian daripada kehidupan kita. Itulah yang dinyatakan oleh Hasan Abbas rahimahullah, "Ya ibn Adam, innaka majmu'atun min al-ayyam kullama ba'd dhahaba ba'daha dhahaba dhahaba ba'dak." Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah kumpulan daripada hari. Setiap harimu berkurang, maka berarti hidupmu juga berkurang. Maka untuk itu jangan kita lewatkan waktu kita tidak dalam rangka mencari Kabar ridha Allah, tidak dalam rangka untuk taat kepada Allah. Karena kalau kemudian manusia itu berjalan di atas garis lain, Allah pasti akan merugi. Makanya Allah bersumpah dengan masa waktu itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi waktu kata Allah, sesungguhnya manusia akan merugi jika kemudian dia tidak berjalan di atas garis Allah ilaladina amanu kecuali mereka yang beriman kepada Allah kemudian wa amilu salihat beramal saleh berjalan mengikuti aturan Allah SWT makanya para ulama mengingatkan kepada kita empat hal ya ya kita ingatkan dua hal yang namanya saliban hmm. ya dua hal yang negatif yang harus kita jauhi yaitu yang pertama adalah asyirku wal ma'asi ya, dua hal yang dapat menjerumuskan manusia dari jalan Allah yaitu apa kemusyrikan dan maksiat-maksiat ini akan menjadikan manusia terjerumus menjadi jauh langkahnya dari Allah SWT yang kedua adalah jaliban dua hal yang harus disadari inilah yang akan menghantarkan kita kepada Allah yaitu beriman dengan keimanan yang seutuhnya kepada Allah dan kemudian menjalankan amal saleh sesuai dengan ketentuan Allah sehingga dengan itu akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, kalau kemudian waktu kita tenaga kita, seluruh potensi kita, kita berdayakan dalam rangka menjalankan kehidupan yang sekali ini betul-betul mengarah ke arah Allah, mengikuti aturan Allah, maka kita di posisi yang benar. Jika kemudian bisa jadi di masa-masa lalu kita, kemudian pengalaman-pengalaman kita yang lalu, ada ketergelinciran, ada kondisi di mana kita pernah lalai kepada Allah, ada di mana kita pernah terjerumus mungkin dalam kemusyrikan, mungkin dalam kemaksiatan, mungkin dalam beda, mungkin dalam yang lainnya yang sifatnya pelanggaran terhadap Allah, maka ingatlah itu adalah merupakan sesuatu hal yang yang buruk yang harus kita tinggalkan dan segeralah kembali kepada Allah SWT. Yang paling berbahaya ya ketika orang itu bersikukuh di dalam kemaksiatannya, bersikukuh dalam kemusyrikannya. Karena Kekukuhan itulah yang menjadikan dia terhalang dari kebenaran. Ya, jangan sampai kita kukuh. Makanya penduduk neraka itu kata Rasulullah yang namanya penduduk neraka itu adalah apa ini uh, apa utul. Utul ini orang yang apa ini ya al akhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawadin mustakbir kata salam orang yang akan menjadi penduduk neraka itu orang yang kaku ya kasar, pengis, Ya. Kemudian Jawa pelit. Hmm. Ya. Punya, mampu tapi pelit. Ya, tetapi kemudian ketiga oh, Ustaz bersombong. Ya, sombong tidak mau kebenaran dia. Mau jalan dengan hawa nafsunya, mau mengikuti jejak daripada kawannya yang nggak benar, mengikuti lingkungannya tidak baik. Ya, dia akan berjalan di atas kehendak syaitan, syaitan manusia maupun syaitan jin yang kemudian menjadikan dia rusak keyakinannya rusak pikirannya rusak amalnya dan tentunya kita berharap untuk tidak menjadi orang-orang seperti itu ya nah karenanya tentunya kita kalau di masa lalu itu mengalami kondisi-kondisi yang memang buruk jauh daripada ajaran Allah maka segeralah bertobat meminta ampunan kepada Allah karena itu apa ini uh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ma asarra man istaghfar wa taba tidak termasuk kategori orang itu bersikuku dalam perbuatan dosanya, di dalam perbuatan maksiatnya, selama dia meminta ampunan kepada Allah dan bertobat. Jadi kalau kita kemudian mungkin saja ada saat-saat kita berbuat dosa, segera bertobat, minta ampunan kepada Allah. Kemudian terjadi apa perilaku yang terulang kembali. Segera kembali bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Itu kalaupun terjadi beberapa kali, tentunya sambil kita sadari jangan kita mempermainkan Allah. Sehingga hentikan semua kemaksiatan itu untuk segera kembali kepada Allah karena kita belum tentu mendapatkan kehidupan yang panjang setelah ini. Hmm. Makanya setiap kali kita membuat satu kesalahan, buat satu dosa, terdapat penyesalan. Nah penyesalan itulah yang menghantarkan seseorang untuk secara tulus kembali kepada Allah, berharap untuk mendapatkan ampunan dan ridha Allah SWT, kemudian merubah dalam kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, hmm. Nah makanya hari inilah yang kita miliki, hendaknya kita gunakan betul-betul dalam rangka untuk dalam ketaatan kepada Allah sebab kata Rasulullah semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan kecuali orang yang nggak mau Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhil jannah, wa man asani faqad aba. Maka Rasul mengatakan, siapa yang taat kepada aku, berarti mengikuti jalan Rasulullah SAW. Karena beliau mengajarkan kepada kita dari A sampai Z untuk mengarah kepada Allah SWT. Tetapi kemudian, ya, Orang yang enggan untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka dialah orang yang akan masuk neraka itu. Nah, kita berharap semuanya untuk dapat berjalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, karena itu merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita, sehingga tidak mungkin kita akan mengetahui apa maunya Allah, kecuali kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Baik itu dalam uh, hal yang sifatnya apa ini uh, ibadah mahdoh ataupun berbagai macam aktivitas kehidupan kita yang harus kita bangun di atas kesadaran mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan itulah jalan keselamatan buat kita sehingga Allah katakan wa mayyuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin syuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqa ya bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan kumpulkan orang seperti itu bersama para nabi para siddiqin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh dan itu sebaik-baik kawan. Nah dengan demikian para ulama dikatakan rahimakumullah. Jadi kita di dalam menyatakan iya karena abudu wa iya kan nasta'in harus ada sikap berlepas diri dari segala macam penuhan selain Allah, berlepas diri dari segala hal yang dapat berlawanan dengan ketentuan Allah dan kemudian kita menggunakan seluruh potensi kita, waktu dan tenaga kita dalam rangka untuk mencapai ridha Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Amin. Insyaallah. Dari rekan tentu bagi Anda yang sempat terlewat talim bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah dalam kajian akidah, Anda bisa dengarkan kembali untuk mengikuti kajian beliau yang telah uh, sebelum-sebelumnya dibahas dalam talim di Radio Dakta ini dengan mengakses di situs www.alislamu.com. Jadi jangan lupa Anda bisa melengkapi sumber-sumber Anda dalam kajian tauhid dengan e, melihat dan mendengarkan ulang kajian beliau dengan mengakses situs www.alislamu.com. Baik rekan, saatnya kami undang Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Farid Uqbah. Silakan Anda bisa melalui layanan telepon di 8816363 ataupun di layanan SMS 081511171007. Kita sapa rekan yang pertama bergabung. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Dengan Pak Ali dari Villa Mutiara. Pak Ali, silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam. Katanya Pak Ali. Ustaz Farid, uh, eh, minta tolong dibantu ya, dijawab. Uh, saya ada apa menemukan hadis, cuma saya lupa Pak Ustaz. Yeah. Kurang lebih bunyinya Eh, setelah Rasulullah meninggal ada apa? Ada pesan umat umatku setelah aku meninggal ada yang masuk surga yang membuat diri para nabi dan pendahulu-pendahulu. Hmm. Satu itu. Yang kedua eh, ahlul bait eh, seseorang yang ditinggal mati syahid. Itu hmm. hadisnya yang dia apa namanya akan menolong tujuh keluarga yang masuk neraka Sofi atau doif ya Ustaz iya itu aja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Barakulah Fik, eh, dengan eh, pertanyaan yang pertama, hadis tentang eh, umatku yang akan diiri oleh para nabi, ya. itu berkaitan dengan apa persaudaraan. Jadi, waktu itu telah kita bahas panjang lebar tentang arti persaudaraan dalam Islam, yang kemudian posisi orang yang bersaudara karena Allah, hmm. itu akan eh, apa mengalami kondisi di mana Para nabi pun iri. Tapi iri yang baik tentunya. Karena iri itu ada dua. Iri yang baik namanya ghibta Hmm. Ya, ghibta ini iri yang baik yang diharapkan oleh para nabi itu bisa mencapai tingkatan itu. Jadi ada di situ sahih, e, saya cuma lupa perawi-perawinya, tetapi e, saya ingat betul dalam pembahasan masalah apa ini, khuwa persaudaraan itu e, menjadi tema yang biasa dibicarakan tentang bagaimana arti persaudaraan sampai nilainya di sisi Allah SWT yang sampai pada tingkatan diri oleh para nabi e, dan e, yang lainnya. Adapun tentang tujuh orang atau tujuh hal yang dapat e, diperoleh bagi orang yang mati syahid itu pun juga sepengetahuan saya itu hasilnya taif e, eh, hasilnya sahih yang itu menjadi pendorong bagi orang untuk mati syahid tentunya hmm. dan e, kalau kita membaca tentang fadail jihad ya akan kita temukan apa ini hadis-hadis tentang apa ini keutamaan orang yang mati syahid dan itu ada disebutkan diantaranya adalah e, tujuh alasan Eh, untuk akan diberikan kepada orang yang mati syahid. Di antaranya yang saya ingat itu adalah sejak kemudian e, darahnya memuncak pertama kali itu diampunkan dosa-dosanya. Kemudian e, dia akan diamankan dari adab kabar dan kemudian diberikan e, kewenangan untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya yang tadi ditanyakan oleh apa ini e, Pak Ali. Yeah. Semoga Allah Taala memberikan ilmu lebih kepada kita wallahu alam. Baik, kita sapa kembali rekan yang lain di belakang Pak Ali. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Ukit dari Jonggol, Pak Ustaz. Baik, Pak, Pak Ukit ya? Iya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, katanya Pak Ukit. Ya, Alhamdulillah. Ini, Pak Ustaz. Uh, ini pertanyaan saya, ini Pak Ustaz jadi uh, eh, yang mengental di, di hati saya ya. Apa? Jadi saya selalu takut aja gitu Pak Ustadz. Iya. Kenapa ini? Jadi saya ingat uh, kalau tadi Pak Ustadz paparkan uh, eh, siapa yang berbuat satu kaum ya. Jadi berarti dia uh, golongannya gitu. Hmm. Nah, saya malah lebih daripada itu gitu Pak Ustadz. Oh, iya. Nah, perbuatan saya. Jadi kalau dibilang uh, Pak jahiliyah gitu kan. Hmm. Nah, sekarang bagaimana uh, apa apa kita cukup tobat aja Pak Ustaz? Uh, eh, saya, saya sering lakukan seperti uh, apa uh, datang datang ke dukun gitu ya dulu waktu belum tahu hmm. gitu Pak Ustaz. Hmm, hmm. Nah, sekarang ini harus bagaimana? Apalagi kalau kita lihat di surat uh, 25 di al kita baca aja 70 hmm. tapi itu tolong dijelaskan gitu Pak Ustaz. Hmm. Nah itu Pak Ustaz artinya gitu ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini berkaitan dengan apa eh, pengalaman yang lalu yang menjadikan Pak Ukit eh, terlibat dalam hal-hal yang apa eh, yang menyebabkan terjerumus ke dalam yeah. perdukunan dan hal yang berkaitan dengan kemusyrikan memang eh, ketika orang itu bertobat dan tobat itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adanya penyesalan atas perbuatan yang sudah terjadi. Harus merasa menyesal. Kenapa kok saya bisa lakukan seperti itu? Itulah kebutuhan saya. Ya, dengan bertobat adanya penyesalan itu berarti indikasi taubatnya benar. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ya, kalaupun ada orang yang mengarah ke sana, kita halau dia, kita sadarkan dia karena itu adalah merupakan satu bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi ke arah perbuatan seperti itu. Nah jika tiga hal ini sebagaimana dibawakan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin betul-betul ada dalam diri Pak Uki maka nggak usah khawatir pasti Allah akan apa ini eh, memaafkan eh, mengampunkan dosa-dosa Pak Uki karena Allah sendiri telah menetapkan dari dibawakan oleh Pak Uki sendiri dalam surat Al-Furqan Ya, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 itu berkaitan dengan kemusyrikan kemudian apa ini membunuh orang ya dan kemudian berzina. Ya. Tiga perbuatan besar yang jika kemudian itu dilakukan oleh seseorang akan Allah lipat gandakan dosa dan Allah akan kekalkan dia di neraka. A'udzu billahi tetapi orang yang bertaubat dalam ayat 70 kemudian 71 Allah menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali kalau sudah bertaubat kemudian dikuatkan keimanannya bertambah amal solehnya maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan jadi karenanya Pak Oke sudah tidak perlu lagi khawatir Selama kita sudah menyadari perbuatan itu keliru, salah, dosa besar, maka kemudian kita berhenti dari semua itu, menyesal dan tidak mengulangi lagi, Allah pasti mengganti seluruh keburukan yang telah terjadi itu dengan kebaikan, Pak Oke. Sehingga nggak usah perlu khawatir lagi. Yang penting sekarang bagaimana terus meningkatkan amal saleh, Pak Oke, dengan meningkatkan ilmu tentunya supaya nanti lebih mengarah kepada e, diterimanya amal kita karena amal kita diterima oleh Allah dengan dua syarat yang pertama ikhlas karena Allah yang kedua sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ustaz ini terkait dengan pernyataan Ustaz antara taubat dan perzinahan ada seorang Ustaz di Bekasi yang juga menaikkan hal yang sama tapi sangat urgen untuk dijawab katanya. Ya. Jadi maksud dari ayat azanilah yang illa itu uh, apakah kemudian seorang perempuan yang berzina dan kemudian hamil jika ingin taubat harus nikah dengan pasangan zinanya dan kalau harus nikah yang sah itu sebelum atau setelah bayi lahir. Ya, barakallahu e, tentunya ayat itu jelas-jelas tidak boleh orang yang penzina dikawinkan dengan tidak penzina. Penzina harus dikawinkan dengan penzina. Karena orang yang baik atau ibun li tayyibat hmm. wal khabithuna lil khabithat. Ya, orang yang baik harus dinikahkan dengan orang yang baik. Orang yang buruk dinikahkan dengan orang yang buruk. Nah, karena berzina itu telah melakukan berzina, hendaknya dinikahkan dengan orang yang sudah berzina. Nah, ketika kemudian pernikahan itu dilakukan, tentunya tidak dalam kondisi si perempuan sedang hamil. Yeah. Meskipun ada sebagian fatwa lokal Indonesia hmm. yang menyebutkan uh, perlu dinikahkan untuk menjaga uh, kehormatan keluarga dan sebagainya. Hmm. Saya tidak sependapat dengan fatwa itu karena akan membuka jalan bagi banyak para hidung belang itu untuk kemudian menzinai perempuan-perempuan sehingga kemudian sampai mengambilinya sampai kemudian supaya diperkenankan menikahnya sebab banyak keluarga yang menghalangi si wanita itu menikah dengan lelaki yang dimaukan disebabkan karena berbagai alasan oleh si lelaki itu dijadikan alasan untuk kemudian menzinai dan kemudian sampai menghamilinya hmm. supaya nanti dinikahkan oleh keluarganya dan ini sudah terlalu banyak apa ini kejadian-kejadian di, di lapangan sehingga karenanya wanita yang telah hamil di hari hasil pernikahan tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan karena memang dia kehamilannya bukan dengan pernikahan yang sah sampai kemudian dia melahirkan jelas anak itu bukan dari anak yang dihasilkan lewat pernikahan tetapi lewat persidangan setelah itu boleh dinikahkan hmm. selama ya selama ada apa ini eh, apa sikap taubat ya hmm. orang kalau sudah taubat berarti dia terhapuskan dari dosanya hmm. maka dia harus apa eh, apa eh, membersihkan dirinya ya, dengan taubat itu membersihkan dirinya dan dia dinikahkan setelah apa ini anak itu lahir Ya, Allah wa'alam Baik, eh, kita kembali ke line telepon. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan saya eh, Ibu Nur di Bekasi Timur. Ibu Nur, silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, ya, Ibu Nur. Eh, nah, begini Ustaz ya. Saya jadi mm, bingung mm, apa apakah ini betul-betul memang rezeki dari Allah atau bagaimana? Uh, ketika uh, seorang ibu dia ingin sekali anaknya jadi artis ya Jadi artis? Iya. Ya. Hmm. ya. Terus akhirnya ya tercapai lah ya. Hmm. Nah, terus uh, maksudnya saya ini apakah uh, rezekinya itu benar dari Allah atau memang ya bagaimana juga saya nggak ngerti ya. <laughs> maksudnya saya bingung gitu Uh, hmm. Kok kayaknya gampang gitu sedangkan kita yang istilahnya yang pengen halal pengen cari yang halal kok susah gitu Ustaz. <laughs> Jadi iya, bingung iya. gitu. Iya. Eh, apakah rezeki itu memang dari Allah gitu Ustaz? Yeah. Nah, terus yang kedua Ustaz, eh, kalau kita umpamanya eh, kena sakit ya. Kalau umpamanya kita nggak mampu untuk berobat berobat ya se semampunya uh, eh, apakah kita ini um, jolim gitu Ustaz kalau nggak berusaha uh, harus uh, gimana ya harus mm, betul-betul um, harus mengobati diri kita. Ya. ya gitu aja iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Barakallahu Syekh Benar eh, jangan bingung. Sebab kalau ibu bingung nanti ibu tidak akan pernah tahu jalan yang benar. Hmm. Ya kalau ada seorang ibu ber, berkeinginan anaknya jadi artis, ini musibah. <laughs> bukan satu kebahagiaan, bukan satu kebanggaan. Iya. Karena ibu bisa tahu sendiri, bisa lihat sendiri apa yang dilakukan oleh para artis itu ya mereka memecingkan dirinya, mereka menampakkan tidak jarang daripada auratnya penampilan-penampilan laki perempuan berciuman seperti itu atau adegan-adegan yang kemudian banyak bertentangan dengan syariat Islam dan macam-macam perilaku yang kemudian itu menjadi tontonan kepada masyarakat kalau kemudian yang ditampilkan itu buruk diikuti oleh masyarakat banyak itu. Hmm. Setiap kali dia mempertontonkan satu pertontonan yang buruk dan kemudian keburukan itu diikuti oleh banyak orang karena memang diangkat lewat televisi, lewat apa ini, film-film dan sebagainya, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang nonton itu diterima oleh si artis itu. Iya. Jadi kalau ibu mempunyai keinginan, jangan punya keinginan seperti itu. Ini musibah. Kalaupun anaknya sudah jadi artis lebih bagus suruh taubat, jangan jadi artis lagi untuk menghindarkan dari segala macam bentuk apa ini eh, apa eh, sumber yang tidak baik ya kemudian apa ini mempertontonkan hal-hal yang tidak dibenarkan dan kemudian mencontohkan yang tidak baik banyak dari mereka yang menjadi artis itu Nah tentunya eh, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah jangan mengikuti mereka yang caranya salah itu. Dan alhamdulillah banyak sekarang artis-artis yang menyadari kesalahannya, hmm. menyadari kemaksiatan yang pernah dilakukan sehingga bertobat kepada Allah. Kalau betul dia akan meninggalkan peng, peng, apa ini eh, pekerjaan artisnya itu. Dan subhanallah luar biasa berapa banyak manusia yang telah disesatkan oleh para artis itu dengan gayanya, dengan penampilannya yang kemudian kadang-kadang mengherankan. Mereka itu seperti tidak sadar kalau telah menyesalkan banyak orang. Mereka mengatakan, Alhamdulillah rezeki saya lancar. <laughs> Alhamdulillah saya apa? Punya banyak apa pengikut dan seterusnya. Hmm. Dia nyebut Allah dalam perilaku yang salah coba. Maka itu ibu jangan pernah berharap anaknya menjadi artis dan kalaupun sudah mengarah ke sana nanti nasihati untuk lebih baik meninggalkan panggung itu untuk mencari sumber lain yang halal. Karena itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena uh, apa ini uh, kenyataan yang ada menunjukkan bukan lagi menjadi satu kebanggaan atau kebahagiaan tapi justru sekarang ini sudah menjadi musibah. Ya. Kemudian uh, berkaitan dengan masalah sakit yang karena tidak mampu yang harus kita lakukan adalah berobat. Rasulullah mengatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Maksudnya ibu tidak mampu berobat, mungkin maksudnya ke spesialis atau super spesialis hmm. yang bayarnya mungkin jutaan, mungkin yeah. ratusan juta. Kita nggak mampu itu. Tidak berarti kemudian kita berdiam diri. Kita bisa berobat dengan obat-obatan yang dicontohkan oleh Nabi, banyak minum apa kencing hitam, minum apa ini uh, ramu-ramuan ataupun hal-hal lain yang sifatnya adalah alat atau sebab untuk bagaimana dengan itu kita meminta kepada Allah diberikan ke kesembuhan tetapi harus berobat dan jangan berobat dengan yang haram karena pasti setiap penyakit ada obatnya tetapi yang terpenting jangan terlalu mengandalkan kehebatan obat tapi andalkanlah kehebatan Allah yang menyembuhkan itu sehingga kita diajarkan faidah maritu tu yashfin. Kalau aku hmm. sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Tetapi tetap kita harus berusaha untuk berobat. Tetapi jangan sampai pernah berobat ke dukun, ke paranormal, ke orang-orang yang jangan pintar itu. Tetapi berobatlah dengan cara-cara imma dengan cara-cara apa ini kimiawi yang biasa dilakukan para dokter itu atau dengan cara-cara pengobatan tradisional yang biasa digunakan obat-obatan herbal dan sebagainya itu. Mungkin dengan cara itu kita terus berusaha untuk melawan menyembuhkan penyakit itu dan meminta Allah untuk disembuhkan dari penyakit itu Allah alam. Baik, kita sapa kembali rekan yang lain di ujung telepon. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Nia. Ibu Nia. Iya. Di mana Ibu? Di Rawalumbu. Rawalumbu. Silakan Ibu Nia. Iya, uh, Ustaz, uh, jika tetangga kita ada yang meninggal, terus dia itu non Islam, kita boleh nggak melayat? Terus hmm. yang kedua jika dalam uh, orang Islam semasa hidupnya tapi dia tidak sholat, tidak puasa ketika meninggal dia wajib disolatkan tidak hmm. itu aja Ustaz terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi eh, Bunia hubungan antara muslim dengan non muslim itu adalah hubungan kemanusiaan hmm. ya uh, setiap kaitan dengan masalah kemanusiaan kita diperkenankan untuk apa ini uh, berbuat kepada mereka. Ketika kemudian ada tetangga kita yang meninggal, kita sama sekali di, tidak diperkenankan kalau dia non muslim untuk mendoakannya. Karena sudah selesai dia. Makanya Nabi Ibrahim ketika mendoakan bapaknya dan bapaknya meninggal dalam keadaan kafir tidak diperkenankan oleh Allah. Nah begitu pula kita tidak boleh kita mendoakan orang non muslim yang meninggal dunia tetapi kemudian ibu mengirimkan makanan atau minuman ya kepada keluarga yang meninggal itu boleh-boleh saja karena itu sifat kemanusiaan. Hmm. Tidak ada kaitan dengan apa ini eh, si yang meninggal itu. Ya, yeah. kalau dia sudah meninggal selesai urusan dia. Maka Rasulullah SAW ketika ada seorang Yahudi yang anaknya sedang sekarat, ya, kemudian Rasulullah SAW datang untuk berkunjung kepada orang Yahudi itu untuk melihat anaknya yang sedang sekarat itu. Nah, pada saat beliau sedang memperhatikan anak itu sekarat, maka beliau menawarkan kepada anak itu, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, aku akan jamin kamu surga kata Rasulullah. Anak itu takut melihat bapaknya sambil melihat bapaknya gitu. Kemudian bapaknya mengatakan, "Ikuti kehendak Nabi Muhammad Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak itu mengatakan La ilaha illallah saat dia akan meninggal itu. Mm -hmm. Maka Rasulullah mengatakan alladhi anqadahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah kalau dia sebelum meninggal itu akan lebih bagus punya Kita datang, kita dakwahi dia. Lebih bagus untuk masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau udah meninggal selesai urusannya antara dia dengan Allah nanti akan ada perhitungan dan tidak boleh kita mendoakan sama sekali karena itu kaitan dengan ibadah. Tetapi kita kalau mau berbuat baik silakan Anda mengirim makanan ataupun mengirim apa minuman ataupun apa ini sifatnya sifat kemanusiaan. Nah berkaitan dengan orang muslim <laughs> tidak sholat terus meninggal. Apakah wajib disolatkan? Tidak wajib. Karena orang yang muslim, orang yang tidak sholat itu Dia telah meruntuhkan agamanya Hmm. Ya, kita tidak menganjurkan untuk menyolatkan orang yang yang apa? Yang tidak sholat itu. Ada orang yang muslim selama hidupnya tidak pernah sholat. Di sholat apa ini apa ini dia menghadapi sholat ketika dibawa dalam kondisi sudah jadi jenazah ke masjid itu disolati. Iya. Apalagi kalau kita itu tokoh masyarakat atau ustadz di tempat itu, kita tidak menyolati supaya orang tahu kalau nanti mereka tidak sholat nggak akan kita sholati Yeah. Sehingga pelajaran buat yang hidup. Tapi kalau pun ada orang-orang yang menyolati, jangan dilarang, biar aja mereka. Yeah. Jika ada orang lain yang menyolati, biar aja. Ya, sehingga dengan itu apa ini uh, orang menjadi tahu bahwa orang yang tidak sholat itu bahaya posisinya. Wallahu a'lam. Ya, baik rekan-rekan kita tentu masih ada banyak pertanyaan yang ingin Anda sampaikan Namun kita harus tidak terlebih dahulu Anda tetap bisa mengajukan pertanyaan di layanan pendengar yang sama Nih ada seorang mahasiswa Ustadz yang menyatakan diri bergabung bersama organisasi antaragama Yahudi, Kristen mungkin dan lain sebagainya. Jadi teknisnya pada waktu berbuka, puasa, mereka diwajibkan membantu. Nanti Natal, e, dirinya diwajibkan membantu. Lalu e, kalau saya membantu tapi hati saya ingkar dan hati saya berzikir, uh, hukumnya seperti apa dan sikap saya harus seperti apa saat di organisasi ini begitu saja. Iya. Barakallahu fiik. Uh, anda dalam bahaya. Hmm. Kalau Anda melakukan perbuatan seperti itu karena memang itu terlarang. Ya, jadi harus dibedakan antara al-wala wal bara. Hmm. Ya, sikap loyalitas itu hanya diberikan kepada kaum mukminin. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Karena itu berkaitan dengan masalah keimanan. Ya, tetapi kalau kemudian dan Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 55, "Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu alladziina amanu eh, alladziina yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az hum raaqi'uun wa tawallaw wa rasuluhu walladziina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Jadi pembela kita, pemimpin kita, tokoh kita yang kita besarkan, yang kemudian kita berwala hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Hmm. Mereka menegakkan salat, menaikkan zakat dan mereka selalu dalam keadaan rokok. Maka siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman, mereka itulah tergabung dalam Hizbullah, partai Allah yang mereka itu akan dimenangkan oleh Allah. Nah, kalau kemudian Anda berada di posisi yang berada bersamaan dengan orang orang muslim itu dalam kaitan dengan cara ibadah-ibadah mereka, dan itu adalah merupakan satu pelanggaran terhadap ayat yang tadi saya bacakan. Iya. Dalam surat Al-Maidah al majadil ayat 22 tadi Allah katakan la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. walau kana aba'ahum wa abna'ahum ikhwanahum wa ashiratahum. Tidak akan Anda temukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka berkasih sayang Apalagi dalam organisasi itu jelas-jelas mereka gabungan agama-agama untuk menjalankan agama masing-masing mereka. Kemudian kita berada di situ meskipun kita kemudian mengatakan berzikir dengan hati kita, dengan lisan kita. Tapi perbuatan kita telah membenarkan perilaku mereka itu sebab Anda bersama mereka dalam keyakinan mereka, dalam ibadah mereka, itu berarti Anda bersama dengan mereka. Nah, untuk tarik. Maka saran kami, lebih Anda tinggalkan apa ini eh, perkumpulan seperti itu dan bergabunglah dengan perkumpulan lain yang tidak tidak ada kaitan dengan menyangkut masalah keyakinan agama-agama itu tetapi lebih banyak ke arah sosial, pendidikan, dakwah dan sebagainya sifatnya adalah untuk menegakkan kebenaran agama Allah SWT bukan menegakkan agama-agama lain karena itu adalah merupakan satu pelanggaran dalam agama semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita hmm. untuk selalu menunjukkan yang benar itu benar dan yang batil itu batil dan jangan dicampur adukkan antara hak dan batil wallahu a'lam Baik, kita beralih ke layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan ya, Ibu Wati di Pondok Baik, silakan Ibu. Ya. Pak Ustaz, saya hmm. mau menanyakan ini mengenai Eh, kalau malam tanggal tahun baru itu tanggal 31 uh, eh, kita itu mengadakan pertemuan antara per, uh, yang taklim gitu keluarga untuk bersilaturahim kebetulan pas bertepatan anak-anak libur sekolah itu bagaimana Pak Ustadz? Hmm. Padahal kita nggak ada tujuan lain hanya untuk bersilaturahim saja. Iya. Itu boleh nggak hukumnya? Iya, barakallahu fiik. Ya, boleh. Baik, ada lain pertanyaan Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Berarti bahwa biasanya tahun peringatan tahun apa ini baru malam, tahun baru itu yeah. sudah menjadi satu kebiasaan kaum kufar. Dan itu ada di semua negara yang mereka meramaikan acara malam tahun baru itu. Nah, kemudian eh, di lain pihak sebagian kaum muslimin merasa kalau mereka bisa merasakan tahun malam tahun baru, kenapa kita tidak mengadakan acara lain? umpamanya muhasabah atau mengadakan taklim atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan kegiatan mereka. Kalau kemudian apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan malam tahun barunya itu, kemudian kita alihkan dengan yang lainnya, ini ada masalah tapi kalau tadi seperti Ibu sampaikan, pertemuan acara taklim yang berkaitan dengan libur anak sekolah bertepatan dengan malam tahun baru nggak ada masalah. Tidak ada kaitan dengan ingin membesarkan malam tahun barunya. Yeah. Sebab sebagian orang itu ketika mengadakan acara taklim, muhasabah dan sebagainya, sebenarnya dalam rangka membesarkan malam tahun barunya itu tapi cuma dialihkan dengan apa kegiatan-kegiatan lain. Nah, karena itu sebaiknya kita boikot saja itu. Malam tahun baru biarlah orang-orang kufar yang melakukan itu, kita tidak dalam posisi untuk ikut-ikutan seperti itu. Lebih ya, baik kita di rumah, kita sama keluarga, kita kemudian baca buku ataupun seperti kegiatan-kegiatan lainnya. Walaupun kemudian kita mengadakan taklim bersamaan dengan malam tahun baru dan kita tidak ada kaitan dengan tahun baru, tidak ada masalah. Karena umpama udah biasa kita malam Ahad kita adakan pengajian. Pas malam Ahad jatuh malam tahun baru nggak ada masalah karena kita mengadakannya tidak kaitan dengan malam tahun baru itu. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz ada dua pertanyaan di SMS dari seorang saudari kita San. Ya. Uh, eh, beliau adalah mantan uh, pekerja seks komersial San, di kota lain dan setelah tinggal di Jakarta ada seorang laki-laki soleh hendak meminang. Hmm. Eh, beliau takut nanti hanya akan mempermalukan laki-laki soleh tersebut. Jadi sikap terbaik yang harus dilakukan seperti apa? Pertanyaan kedua adalah ya, bolehkah kita karena tetangga kanan kiri adalah uh, orang Nasrani, kemudian eh, kita mengucapkan selamat Natal nanti 25 Desember. Ya. Barakallahu Uh, alhamdulillah Allah telah memberikan uh, hidayahnya kepada Anda sehingga meninggalkan perbuatan tercelah menjadi apa ini ya, eh, penjajah BSK seperti itu dan tentunya dengan bertobat kepada Allah Anda telah terlepas dari semua belenggu apa ini kemaksiatan itu dan dengan itu jangan pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Hmm. Jangan pernah Anda bawakan cerita apa yang Anda lakukan di masa lalu itu kepada siapapun untuk dibanggakan apalagi. Hmm. Saya telah menjadi ini, saya telah menjadi itu. Ketika Anda sudah bertobat, tutup pintu erat-erat. Kemudian apa ini bertobat seutuhnya dan rubah perilaku yang buruk tadi itu dengan perilaku-perilaku yang baik. Ketika kemudian ada orang soleh datang ingin menikahi kita, ya, kita sampaikan apa adanya. Saya adalah hamba Allah, ya ala kadarnya, bukan sesoleh yang apa ini seperti anda. Tapi kalau anda bersedia menikahi saya dengan kondisi apa adanya seperti ini, ya silakan, saya akan terima. Tapi kalau tidak, ya apa boleh boleh saya pasrah sama Allah. Jadi anda tidak perlu menceritakan peristiwa yang lalu itu, karena anda telah bertobat dan Allah telah menutupi apa ini aurat anda yang lalu itu, maka berarti anda telah selesai dengan masalah anda dengan Allah. Berikutnya Anda harus merubah dengan lebih baik dan kalau berada yang menikah tanpa harus Anda menyebutkan tentang kondisi Anda itu. Tetapi tidak berarti Anda menjumuskan karena itu masa lalu sudah selesai. Afallah amma salaf. Mudah-mudahan Allah maafkan apa yang lalu. Tetapi untuk ke depan apalagi kalau kita sudah bertobat dengan begitu, kita harus menunjukkan kalau seandainya menjadi istri orang yang soleh, harus kita berusaha untuk menjadi soleh bahkan lebih soleh daripada suaminya itu. Hmm ya untuk kemudian ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, melaksanakan ibadah-ibadahnya baik puasanya, sholatnya maupun yang lainnya. Kemudian menjaga rumah tangganya, menjaga auratnya ya dalam rangka untuk apa ini hubungan dengan suaminya itu harus dijaga betul sesuai dengan syariat Allah. Untuk itu Anda terus perlu mendalami ilmu-ilmu agama Allah ini, kemudian mempraktekkan sedapat mungkin dan kemudian berusaha untuk meningkatkan semua bentuk yang dapat mengarah kepada kemaksiatan yang sebenarnya apa sebenarnya pernah terjadi itu Allah alam. Baik, ya, kita sapa rekan di oh, tadi satu lagi lupa untuk yang apa ini mengucapkan, mengucapkan selamat Natal jelas iya. itu hukumnya haram dan itu seluruh ulama sepakat tidak boleh hmm. anda mengucapkan Natal kepada orang yang sedang mengalang, melakukan apa ini kegiatan itu karena itu berarti pembenaran terhadap keyakinan yang keliru bahwa mereka telah menuhankan selain Allah swt Allah alam baik di ujung telepon assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Nurrahim di Pulau Gadung. Ya, Pak Nurrahim silahkan. silakan. Ya, saya ingin menanyakan, hmm. ini ceritanya kan ada teman dulu kira-kira 10 tahun yang lalu katanya pernah pasang susu, tapi sekarang udah tobat. Yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira tobatnya itu diterima oleh Allah? Dan terus susunya itu harus bagaimana soalnya dulu masangnya itu orangnya udah nggak ini nggak nggak tahu tempat tinggalnya lagi gitu iya yeah. saya rasa pertanyaan saya cukup ini iya yeah. baik Pak Rahim iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau orang itu sudah bertobat kepada Allah, pasti Allah memaafkan. Mm -hmm. Pasti Allah mengampunkan. Tinggal permasalahannya, kalau dulu pada saat masang susu, dia yakin dengan susu itu. Itulah menjadi kemusyrikan itu. Dia bukan yakin kepada Allah tapi yakin kepada susuknya. Lebih-lebih lagi yakin kepada orang yang menanam susuknya itu. Nah dengan dia bertobat kepada Allah maka terhapuslah hubungan dia dengan susu itu, hubungan dengan orang yang menanam susu itu. Tetapi seandainya dimungkinkan untuk bisa mengangkat susu itu, lakukanlah itu. Tapi kalau tidak dimungkinkan, udah terputus hubungan dengan susu itu. Udah terputus dengan orang yang menanam susu itu. Semoga Allah SWT apa e, mengampunkan dosa kita yang telah melakukan perbuatan yang seperti itu. Hanya permasalahannya kalau kemudian tidak diketahui susu itu bosnya di mana, ya. Nah berarti ada semacam satu kesulitan. Ya, nah dalam hal seperti ini para ulama menjelaskan ada semacam apa nih e, e, apa mengangkat satu kesulitan karena tidak diketahui permasalahannya. Karena itu kembali kepada posisi awal Allah akan pasti menerima taubat orang teman bapak itu dan kalau pun tidak diketahui di mana posisi itu urusannya sudah terputus dengan keyakinan kepada sesuatu itu dan kemudian pasrah kepada Allah dan kalau dimungkinkan untuk mengetahui dan mengangkat sesuatu itu maka angkatlah sesuatu itu kalau tidak bisa ya sudah serahkan sama Allah wallahu alam ya Ustaz saya adalah seorang gadis berusia 27 tahun hingga sekarang belum menikah dengan alasan saya ingin terlebih dahulu meluruskan akidah eh, agama keluarga ini. Apakah ini termasuk berjuang Ustaz? Ya barakallahu fiik. Uh, memang itu merupakan satu perjuangan untuk meluruskan diri, meluruskan keluarga kepada akhirnya benar, tetapi tidak menghalangi Anda untuk menikah. -hmm. Apalagi sudah umur 27, Anda jangan menunda-nunda. Kalau memang ada juduhnya. Ya. Yang juduh itu terpenuhi syaratnya, terutama agamanya. Ya, sebab ketika kata Rasulullah menyatakan man atakum idza atakum man tardawna dinahu fazawwiju wa illa takun fitnatul adi fasadun kabir. Kalau ada orang yang datang meminang anakmu, keluargamu atau meminang Anda sebagai apa ini yang bersangkutan untuk dinikahi oleh lelaki itu jika kemudian Anda rela terhadap agamanya, cepat-cepatkan menikah. segera akan menikah. Kalau tidak akan menjadi fitnah dan adab yang beri nantinya. Kan sayang itu. Hmm. Maka dengan umur yang ada pada Anda, segera akan menikah. Jadi orang yang saleh dan bersama dengan suami yang saleh itu berusaha untuk memperbaiki keluarga, meningkatkan pemahaman tentang akidah dan berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita sapa di ujung telepon. Assalamualaikum, Dokter. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dengan? Dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti di mana, Ibu? Di Tambun. Ya, silakan Ibu. Kita... Kenapa ya? Saya tuh berasa takut aja. Takut? Iya. Takut apa, Bu? Nggak tahu perasaan takut aja. Iya. Terus, gimana caranya agar akhirnya saya tidak tenang? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Iya. Baik, Waalaikumsalam. Rasa takut itu kalau dasarnya takut kepada Allah sehingga karenanya akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah memperbanyak amal saleh kemudian takut kalau maksiat kepada Allah sehingga meninggalkan larangan-larangan Allah itu itu bagus tapi kalau takutnya itu yang tidak jelas seperti dialami oleh Ibu Tuti ini, saya khawatir ini adalah merupakan godaan syaitan. Jadi ibu nggak usah takut. Makanya ibu perbanyak baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak baca auzubillahi minasyaitonirrajim untuk menghilangkan rasa takut itu. Kemudian perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena saya khawatir apa yang dalam oleh ibu ini merupakan godaan syaitan. Karena Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa fakhsya. Ya, setan itu selalu akan menakut-nakuti dengan menjanjikan ke, apa, kemiskinan dan apa dan apa perbuatan tercela itu. Jangan-jangan kita itu takut dalam kehidupan ini sehingga menjadi putus asa. Ya, karena telah melakukan perbuatan yang dosa, perbuatan yang salah, telah menyakiti orang, telah melakukan perbuatan zalim dan seterusnya macam-macam itu, padahal kita bisa menghapus semua itu dengan taubat kepada Allah. Kemudian merubah kehidupan yang baru sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Maka kemudian kalau kemudian timbul rasa takut itu dengan apa ini bentuk kekhawatiran-kekhawatiran yang menjadikan ibu kemudian meninggalkan kewajiban malah kemudian terjerumus dalam apa ini kemaksiatan atau kemudian menjadi putus asa dalam hidup maka itu pastikan dari syaitan karena Allah katakan innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu kalau orang itu yakin kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas garis Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat sebelum menyampaikan kepada orang-orang seperti itu, jangan pernah takut. Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Ibu, kalau kita yakin kepada Allah, Allah pasti melindungi kita. Allah pasti menyayangi kita. Maka jangan takut yang berlebihan yang menjadikan kita itu terkungkung dengan rasa takut itu malah kemudian tidak taat sama Allah, malah terjerumus ke dalam maksiat. Jangan, hati-hati itu. Dan itu adalah godaan syaitan. Maka perbanyak baca auzubillahi syaitan rajim, perbanyak-banyak istighfar dan kemudian jauhi segala bentuk maksiat. Tapi kalau kemudian ketika ibu membaca ayat Al-Qur'an, ibu timbul rasa takut, ibu menangis kepada Allah, itu bagus. Ketika ibu menggunakan salat, ibu khusyuk, ibu tahu ibu menangis karena Allah itu bagus rasa takutnya. Tapi kalau kemudian ibu merasa takut di rumah sendirian, takut <laughs> ya nanti ada apa? Ada setan, takut, ah itu keliru. Baca audzubillahi rajim karena rasa takut seperti itu adalah merupakan godaan dari syaitan. Ya, ya, apalagi takut hidup, apalagi takut nanti apa menghadapi uh, berbagai macam masalah. Jangan takut. Selama ibu berpegang kepada Allah, yakinilah Allah pasti memberikan pertolongan kepada ibu. Allahu a'lam. Ya. Hmm, ini pertanyaan dari seorang pedagang, Ustaz. Ya. Eh, selain karena tuntutan ekonomi ya e, pertanyaannya dah kalau berjualan alat-alat perayaan tahun baru seperti trompet dan lain-lain terus eh, peralatan-peralatan Natal gitu Ustaz. Sementara dia seorang <laughs> muslim gitu Ustaz. Harus bagaimana nih Ustaz? Di sisi ya. lain tuntutan ekonomi Ustaz. Ya, tuntutan ekonomi tidak berarti harus melanggar ketentuan agama, Pak. Hmm. Saya sarankan untuk tidak menjual hal seperti itu. Karena itu langsung berhubungan dengan amal ibadah mereka. Ya. Ya, padahal Al-Qur'an menyebutkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau mau bekerja sama, tolong menolong, berdagang, berdaganglah dalam kaitan dengan kebaikan dan hal-hal yang positif. Dan jangan pernah bekerja sama di dalam kaitan dengan masalah apa? apa dosa dan melampaui batas. Karena itu adalah dosa sekaligus <laughs> melampaui batas ya. karena telah digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menjual sesuatu yang kita tahu bahwa sesuatu itu akan digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita pasti tahu ini. Karena ya. itu Bapak jangan menggunakan alasan ekonomi atau Ibu jangan menggunakan alasan ekonomi kemudian kita melanggar Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan pasti memberikan rezeki kepada kita Hah? Tidak harus dari sumber yang haram. Seperti tadi pertanyaan pertama, kok kenapa atau pertanyaan Ibu tadi, Ibu Nur, kenapa kemudian cari yang yang hal itu susah, yang haram itu begitu gampang? Jangan tergiur. Ya, sebab dalam hadis yang saya lihat dalam kitab As-Sunan disebutkan, makan hamul akhirah." Ya. Barang siapa yang tujuan hidupnya itu akhirat, jama syamlahu. Allah akan utuhkan seluruh urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi dan Allah jadikan kekayaannya itu ada di hatinya. Jadi dia rasa cukup aja, ada kekayaan dalam hatinya itu. Hmm. Wa atatu dunya wa Dan dunia akan datang kepadanya padahal dia nggak butuh dengan dunia itu. Kalau orang betul-betul dia yakin kepada Allah, tujuannya membangun akhirat, Allah akan berikan kepadanya dunia itu. Padahal dia tidak merasa butuh dengan dunia itu. Kita hanya butuh dengan dunia sebutuh, secukupnya saja. Kalau kita kemudian justru yang sebaliknya yang kedua, wa hamu dunia, siapa yang kemudian tujuan hidupnya untuk dunia, ya, syattallahu syamlahu. Allah akan apa ini porak-porandakan seluruh urusan dia. Allah akan porak-porandakan seluruh urusan dia. Dan Allah faqrahu fi ainihi. Allah jadikan kemiskinannya ada di pelupuk matanya. Wa ma wa, wa atatu dunya makudibalahu. Dunianya diperoleh sesuai yang Allah tetapkan kepada dia. Gak akan lebih. Tetapi yang terjadi ada semacam jiwa yang miskin pada dirinya. Kemiskinan ada di pelupuk matanya. Nauzubillah min dalik. Apa arti hidup eh, seperti itu? Makanya jangan pernah kemudian apa ini eh, mengorbankan akhirat kita hanya ingin mendapatkan dunia sedikit itu. Carilah pekerjaan lainnya, yang halal banyak yang lainnya. Tidak harus kemudian terjumus ke dalam sesuatu yang dapat menjumuskan kita kepada sumber yang haram wallahu alam. Jadi inilah uh, inti dari poin ke-112 bahwa kita harus mampu berlepas diri kepada yang selain Allah taala. Sebenarnya begitu. Bukan hanya sebatas penuhan saja termasuk yang haram haram, termasuk yang maksiat, termasuk yang bid'ah, termasuk yang berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran itu. Kita harus lepas diri dari semuanya itu dan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, nikmat hidup ini. Hati akan terpaut kepada Allah, lisan akan selalu terpaut kepada Allah, pikiran akan selalu terpaut kepada Allah, perilaku kita selalu terpaut kepada Allah dan selalu berusaha membawa manusia ke arah Allah. Allahu Akbar. Kalau memang itu yang terjadi, betapa nikmatnya dalam hidup ini. Dan itu akan berarti semuanya penilai ibadah. Mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Allahu Akbar. Kalau memang itu kita punya jiwa seperti itu, niscaya poin yang ke-112 ini dapat ya. kita amalkan dengan sebenar-benarnya, menjadikan kita terarah menuju ke arah Allah dan di sana adalah merupakan karunia Allah yang menanti kita surga yang dimana kesenangan di dalamnya selama lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair kasir nah, Ustaz. Menuntaskan nampaknya kebersamaan kita karena waktu kita sudah berakhir dan rekan-rekan sampai di sini kebersamaan kita masih banyak kami yakin pertanyaan yang ini yang ingin Anda ajukan tapi waktu kita terbatas mudah-mudahan uh, setelah kepulangan Ustaz kita ini dari tanah suci kita bisa lanjutkan diskusi ini kembali karena beliau harus eh, menunaikan ibadah haji, membimbing para jemaah haji. Dan saya sebelum ya. menutup saya sampaikan minta maaf kepada nah. seluruh jamaah, kepada seluruh pendengar redakta kalau mungkin ada ungkapan kata-kata yang kurang berkenan dan sesuatu yang apa ini eh, sengaja maupun tidak sengaja telah eh, menyakiti para pendengar redakta rahimakumullah. Hmm. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga eh, pertemuan kita dijadikan oleh Allah pertemuan yang diberkahi Amin. dan uh, perpisahan setelah ini adalah perpisahan yang kemudian dimaafkan oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita sampai ketemu lagi selanjutnya insyaallah insya dan mudah-mudahan semua menjadi amalan-amalan diterima oleh Allah baik Amin. dari kita maupun dari kita semua para pendengar berkata rahimakumullah jazakumullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Baik rekan-rekan, saya Wildan Hasan bersama Mas Firman Hakim juga Ustadz Farid Ahmad Dokbah untuk diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah hilaf dari kami yang bertugas.